meraih bintang. Kau tidak akan bisa memeluk bulan. Sanggar Cerita dan Sanggar Prativi mempersembahkan Mahkota Mayangkara. Cerita ini lanjutan dari Tutur Tinular. Kisah berlangsung pada zaman pemerintahan Prabu Jayanegara atau Kala Gemet, Raja Majapahit yang kedua. Raja Majapahit, akulah raja. Akulah yang berkuasa. Ayo, obrak-abrik desa Gandim. Angkap Jaya Negara. Angkap Jaya Negara. naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara J. Isprionoka. Ga. Kali ini mengetengahkan episode ketujuh dengan judul Tegak Pakaikan Dinding Karang. Dalam seri ke-204 ini, didukung oleh para pemain, Bambang Jeger sebagai Cakradara, Yuli Mulyana sebagai Ayu Wandira, Abi Nugroho sebagai Kuda Merta, Eli Ermawati sebagai Mesin, Pegis Paliama sebagai Wali Kadep, Hari Laksono sebagai Rakeh Pamintihan, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Selamat menikmati. Ayuwandira terkejut. Dia menarik kakinya mundur beberapa langkah. Matanya menatap cakra cakradara yang masih terbaring lemah bersandar pada dinding goa. Untuk sesaat lamanya mereka saling berpandangan. Sementara itu kuda merta berdiri menunggu dalam keadaan siaga. Aku tidak mungkin salah lihat. Kau pastilah Ayu Wandira. Benar bukan? Dari mana kau tahu namaku? Kita sudah pernah bertemu. Memang sudah cukup lama. Tapi aku masih dapat mengingat namamu dengan baik. Ayu Wandira. Bukankah Wandira artinya pohon beringin? Iya, aku ingat. Dan aku tidak mungkin salah lihat. Kau pastilah Ayu Wandira. Kau pastilah pohon beringin yang cantik. Kau jangan mengada-ada. Aku tidak pernah bertemu dengan kalian. Kau bahkan pernah menolong kami, anak manis. Aku tidak pernah menolong penjahat. Aku tidak pernah bermurah hati pada orang jahat. Jangan mengada-ada. Coba ingat baik-baik. Dulu kita pernah bertemu di suatu tempat. Waktu itu kami berdua sedang menghadapi beberapa orang perampok jalanan. Kemudian kau datang menolong kami. Dan perampok jalanan itu dapat kita usir pergi. Kalau tidak salah, kau waktu itu bersama seorang nenek-nenek. Uh, siapa namanya ya? Uh, kau ingat adik Kudamerta? Uh, ah, seorang nenek-nenek. Seorang pendekar wanita. Uh, iya, aku ingat. Kalau tidak salah namanya Raga Runting. Nini Raga Runting. Tunggu dulu. Kau juga mengenal Nini Raga Runting? Justru kaulah yang mengenalkan kami kepada pendekar wanita yang tangguh itu. Oh, uh, apakah... Apakah kau ini... Uh, Tuan Cakradara? Nah, rupanya kau juga masih dapat mengingat dengan baik namaku. Aku memang Cakradara. Dan dia ini kuda merta. Oh, Tuan... Saya sama sekali tidak menduga bahwa akhirnya kita akan bertemu lagi di tempat ini. Ah, maafkan saya Tuan Cakradara, Tuan Kuda Merta. Saya tidak tahu. Ah, saya telah berlaku kasar pada Tuan berdua. Tidak apa, Ayu. Karena kau tidak tahu. Tentu saja kau tidak perlu minta maaf pada kami. Kau tidak bersalah apa-apa kepada kami. Bagaimana Tuan berdua bisa sampai ke tempat ini? Apa yang Tuhan lakukan di tempat ini? Ceritanya cukup panjang, Ayu. Cukup melelahkan untuk didengar. Dan barangkali cukup membosankan. Uh, kalau tidak salah tadi, Tuhan sempat mengatakan bahwa Tuhan adalah pelarian. Apa memang benar demikian? Benar, Ayu. Sekarang ini kami berdua menjadi buron pemerintah Majapahit. Oh, mengapa Tuhan berdua bisa menjadi buron? Apa kesalahan Tuhan? Ayu, Orang tidak perlu bersalah untuk menjadi buron pemerintah Majapahit. Memang sulit untuk menjelaskan persoalan ini. Tapi suatu saat, kau pasti akan mengerti juga, Ayu. Hmm. Sudah berapa lama Tuan Cakradara dan Tuan Kuda Merta tinggal di tempat ini? Kami tidak tahu lagi berapa lama kami tinggal di sini. Kami tidak tahu waktu, tidak tahu hari, kami hanya sekedar mempertahankan diri untuk tetap bisa hidup. Oh, kasihan sekali. Oh, dan sepertinya Tuan Cakradara sedang terluka berat. Iya. Punggung Kakang Cakradara terkena anak panah. Ketika kami melarikan diri di atas kuda-kuda kami. Bi oh. biar sajalah, Ayu. Mungkin memang nasib kami harus seperti ini. Kami sendiri tidak pernah menduga bahwa suatu saat kami akan menjadi dua orang buron. Tapi begitulah nasib manusia. Lain sekarang, lain pula besok. Nasib manusia selalu berubah mengikuti putaran sang waktu. Ah, mm, maaf Tuan Cakradara. Bolehkah saya memeriksa luka di punggung Tuan? Uh, barangkali saya dapat mencarikan ramuan daun-daunan untuk obat. Aku sudah memberinya ramuan daun-daunan, Ayu. Tapi kelihatannya luka Kakang Cakradara belum ada kemajuan. Uh, kebetulan sekali ibu saya seorang tabib Tuan Kudamerta. Ibu saya tinggal di desa Pasuruan satu ini. Seorang tabib? Benarkah demikian? Kalau begitu, kau pasti mempunyai pengetahuan tentang ramuan daun-daunan. Iya, sedikit. Saya mempunyai pengetahuan sedikit dan saya memperoleh pengetahuan itu dari ibu saya sendiri. Kalau begitu kebetulan sekali, Ayu. Coba, lihatlah. Seperti apa luka di punggung kakang Cakradara? Um, maaf, Tuan Cakradara. Saya terpaksa menyobek pakaian Tuan. Luka ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Nanti dagingnya bisa membusuk. Luka ini harus segera diobati, Tuan Cakradara. Kalau kau bersedia mengobatinya, aku akan berterima kasih sekali, Ayu. Baiklah. Tunggu sebentar, Tuan Cakradara, Tuan Kuda Merta. Saya akan segera kembali lagi. Ayu Wandira bangkit, kemudian melompat ke dinding karang. Cakradara dan Kuda Merta mengawasi gadis itu berlompatan di atas dinding-dinding karang. Ayu Wandira, nampaknya gadis itu semakin bertambah dewasa. Dulu dia masih agak kecil. Masih seorang gadis. Malam segera turun. Bulan tanggal 16 naik di ranting-ranting pohon. tidak gelisah di ruangan tidurnya. Sementara itu, Mesin nampak duduk di ruangan pendopo, ditemani rakeh pemintihan dan wali kadep. Mereka sedang sibuk membicarakan masalah pelayanan kesehatan terhadap orang-orang desa. Oh, kasihan Tuan Cakradara. Punggungnya terluka cukup parah. Kalau aku tidak segera menolongnya, luka itu bisa membusuk. Wah, aku harus segera menolongnya. Aku sudah mencuri ramuan obat-obatan ibu. Tapi, oh, bagaimana aku harus keluar dari ruangan ini? Sepertinya, ibu masih duduk-duduk di ruangan pendopo bersama Bapak rakyat Pamintihan dan Bapak Wali Kadep. Oh, siap. Apa saja yang mereka bicarakan? Biasanya ibu sudah masuk ke ruangan biliknya. Oh, aku sudah berjanji akan menolong Tuan Cakradara. Aku harus kembali ke sana malam ini juga. Tapi bagaimana caranya? Oh, aku harus pergi dari rumah dengan diam-diam. Ah, baiklah, aku akan keluar melalui jendela. Sementara pintu ini biarlah tertutup. Perlahan-lahan Ayu Wandira membuka daun jendela. Kemudian dengan hati-hati melompat keluar. Dia menengok kiri kanan sebentar. Dan setelah itu dia mulai berjalan mengendap-endap meninggalkan pondok. Thank you. Sepertinya tidak ada yang melihat kepergianku. Ya, mudah-mudahan saja ibu tidak menengok ruangan bilikku sampai besok pagi. Oh, aku membawa beberapa jenis daun-daunan untuk mengobati luka punggung Tuan Cakradara. Ya, aku yakin ramuan daun-daunan ini akan segera membuat luka Tuan Cakradara menjadi kering dan sembuh. Oh, mudah-mudahan saja begitu. Ya, nah, Aku aku tidak bisa lama-lama di tempat ini. Tuan Kuda Merta dan Tuan Cakradara pasti sudah tidak... Ayo, apakah kau sudah tidur? Ayu, apa kau sudah tidur, nak? Oh, Bapak Rake? Ada apa, Bapak Rake? Oh, maaf, Nyai. Saya lihat sepertinya jendela ruangan bilik Ayu itu terbuka. Apa? jendelanya terbuka. Iya, Nyai. A apakah Ayu ada di dalam? Hmm, pasti. Pasti anak itu diam-diam pergi. Oh, Ayu. Kok ini semakin lama semakin bandel saja. oh, pergi kemana kau malam-malam seperti ini? Saya sudah mengobati punggung Tuan. Bagaimana rasanya sekarang? Terima kasih, Ayu. Terima kasih atas pertolonganmu. Rasanya sekarang punggungku menjadi lebih enak. Punggungku terasa dingin. Tidak panas seperti tadi. Mudah-mudahan luka Tuan Cakradara segera sembuh. Ayu, kau bisa kembali sekarang. Pulanglah. Nanti ibumu mencarimu. Loh, Tuan Kuda Merta mengusir saya? <laughs> Bukan begitu, Ayu. Kau boleh saja tinggal di sini sampai pagi. Tetapi, kau tentu tidak ingin membuat ibumu gelisah, bukan? Ibumu pasti mencari-carimu. Ibu pasti sudah tidur di ruangan biliknya dengan nyenyak. Tuan tidak perlu mengkhawatirkan saya. uh, <laughs> oh ya, Tuan. Apakah rencana tuan-tuan berdua selanjutnya? Kami tidak bisa merencanakan apa-apa, Ayu. Kami dua orang pelarian. Setiap saat kami harus berhadapan dengan prajurit-prajurit Majapahit. Oh, lalu, apakah tuan-tuan akan tinggal di tempat ini selamanya? Mudah-mudahan saja nasib kami menjadi lebih baik. Sehingga kami tidak perlu tinggal di tempat seperti ini. Oh, di mana sebelumnya tuan berdua tinggal? Kami tinggal di asrama pusat pendidikan calon tanda di kota Raja Majapahit, Ayu. Tuan-tuan belajar di asrama itu? Iya. Kami menjadi siswa di asrama itu. Uh, tuan belajar apa saja di tempat itu? Dan siapa yang mengajarinya? Kami belajar tentang berbagai macam hal. Khususnya tentang ilmu tata pemerintahan. Dulu kami diajar oleh Bapak Dang Acarya Siwanata. Tapi sekarang guru di asrama itu bernama Brahmana Ratu Kuni. Sepertinya tuan berdua adalah calon-calon pembesar kerajaan. Benarkah demikian? Yang jelas. Sekarang ini kami menjadi dua orang pelarian. Ah. Baiklah, Tuan Kuda Merta, Tuan Cakradara. Saya harus kembali sekarang. Hari sudah malam. Terima kasih, Ayu. Kau sangat baik. Terima kasih atas pertolonganmu. Oh, saya senang menolong Tuan. Kapan-kapan saya akan kembali lagi untuk membawa makanan. Saya lihat Tuan... Ayu Wandira bergegas pergi meninggalkan mulut gua karang. Gadis itu berlompatan di atas dinding-dinding karang. Selanjutnya dia berlari-lari kecil, menyusuri tepi hutan pantai. Bayangan tubuhnya ditenggelam di balik pohon-pohon liar dalam temaram cahaya bulan. Setelah beberapa saat lamanya berlari, Ayu memasuki halaman pondok. Dia tertegun sesaat lamanya, karena tiba-tiba di hadapannya telah berdiri sosok tubuh seorang wanita. Ibu. Ayu, jangan begitu anakku. Itu tidak baik. Oh, maafkan Ayu, Bu. Uh, Ayu tidak pergi kemana-mana kok. Ayu hanya ingin berjalan-jalan di tepi pantai. Kau jangan berdusta kepada ibumu. Di tepi pantai mana kau berjalan-jalan? Aku mencarimu ke sana kemari. Lebih baik kau berterus terang. Dari mana saja kau? Ayu berjalan-jalan di tepi pantai, Bu. Eh, di sana, ibu tidak usah khawatir. Ayu tidak kemana-mana. Dan Ayu bisa menjaga diri Ayu. Kalau kau hanya ingin berjalan-jalan ke tepi pantai, kau tidak perlu keluar dari ruangan bilikmu dengan melompati jendela. Kau pasti menyembunyikan sesuatu. Ibumu bertengkar malam-malam begini. ayu masuk. Tapi ingat, kau tidak boleh melakukannya sekali lagi. Hmm. Apa itu? Seorang gadis keluar malam-malam dengan melompati jendela. Itu tidak pantas, Ayu. Itu tidak sopan. Kau harus belajar menjaga kesopanan supaya kau dihargai orang. Mesin segera membawa Wandira masuk ke pondoknya. Wandira terbaring di atas ranjang dan pikirannya mulai melayang-layang. Baru saja dia merawat punggung Cakradara seorang laki-laki yang pernah dikenalnya beberapa waktu yang lalu. Oh, Tuan Cakradara, laki-laki itu tampan sekali. Walaupun pakaiannya compang-camping, tapi dia masih kelihatan sangat tampan. Oh, siapa dia sebenarnya? Mungkin Mungkin dia keturunan seorang bangsawan. Kata-katanya sangat lembut, pembawaannya halus, dan wataknya mencerminkan kepribadian yang luhur. Oh, tadi aku merawat punggungnya. Nah, tanganku sampai gemetaran, dan hatiku juga bergetar. Jantungku berdegup dengan kencang sekali. Tuan Cakradara, kau bisa membuatku tidak bisa tidur nyenyak malam ini. Ah, kasihan mereka itu. Kasihan dua orang pelarian itu. Mudah-mudahan saja aku dapat menolong mereka. Tapi aku harus menutup rahasia ini, sekalipun di depan ibu. Tak ada seorang pun boleh mengetahuinya. Tuan Cakradara. Tuan Cakradara. Ayuwan tidak gelisah di ruangan biliknya. Wajah cakradara yang tampan berenang-renang di atas permukaan pikirannya. Ayuan tidak kesal, tapi sesungguhnya jauh di lubuk hatinya, dia merasa senang dapat merawat cakradara. Pada saat Ayu Wandira terbaring sambil merenung, Terdengar derit pintu dibuka perlahan. Ayu, rupanya kau belum tidur. Oh, ibu juga belum tidur. Udara panas sekali. Iya, Bu. Udara panas sekali. Ayu, aku lihat wajahmu tidak begitu cerah. Ada apa? Ah, tidak ada apa-apa, Bu. Aku biasa-biasa saja. Ah, aku sudah mengantuk sekali. Tapi aku tidak bisa tidur. Udara memang panas sekali. Huh, ah, tidak biasanya nyamuk banyak seperti ini. Ah! Kau mempunyai persoalan yang mengganggu pikiranmu? Hmm, tidak. Persoalan apa, Bu? Anakku, ibumu ini sudah tua. Sudah banyak pengalaman. Aku tahu. Apakah anakku berkata jujur ataukah tidak? Hmm, Maksud ibu, kalau kau mempunyai persoalan, lebih baik kau mengutarakannya di depan ibu. Aku pasti akan membantumu untuk memecahkannya. Aku tidak mempunyai persoalan apa-apa, Bu. Persoalan apa? Aku sudah cukup merasa bahagia sekarang. Kau bertemu dengan seseorang, anakku. Ah, tidak, Bu. Sudahlah, Ayo mau tidur. Ya, mungkin kau bertemu dengan seseorang Barangkali orang itu sudah kau kenal. Apakah dia seorang laki-laki? Ibu ini bicara apa? Ayu tidak mengerti. Benar, kau telah bertemu dengan seorang laki-laki. Siapa dia anakku? Katakanlah, aku tidak akan marah. Kau sudah menjadi gadis dewasa sekarang. Kau sudah pantas berkenalan dengan seorang laki-laki. Dan kalau memang laki-laki itu cukup baik sifatnya, apa salahnya aku merestui hubungan kalian? Ah, sudahlah, Bu. Ayu tidak mau bicara soal itu. Hmm, Ayu mau tidur. Ah, baiklah, anakku. Mungkin kau merasa keberatan untuk mengutarakannya di depan ibumu. Mungkin kau merasa malu atau canggung. Baiklah, tapi sewaktu-waktu, kalau kau ingin minta bantuan ibu, Katakanlah, berterus teranglah, ibu pasti akan membantumu. Nah, selamat malam Ayu, tidurlah. Oh, ibu. Rupanya dia mencurigaiku. Oh, apakah ibu sudah tahu bahwa aku pergi menemui Tuan Cakradara dan Kuda Merta? Kalau sampai ibu tahu, ah, celaka. Ibu pasti akan marah sekali. Ibu pasti tidak akan setuju aku melindungi dua orang pelarian. Wah, mudah-mudahan saja ibu belum tahu. Dan aku... Dekaplah aku dengan wajah cintamu yang abadi. Jangan biarkan aku berkeluh kesah sendiri. Jangan biarkan hatiku kedinginan dan menjadi beku. Ku dengar seruling mengucapkan kidung pralapa. Kidung tentang malam yang menyedihkan. Suaranya mengalun, membelai dinding-dinding sukma, menyapu lembut keheningan jiwa, menyeretku ke daerah tak dikenal daerah bayang-bayang. Daerah samar-samar penuh duka nestapa. Oh Sang Nila Kanta, tolonglah aku ya Batara Siwa. Usirlah kidung pralapa, kidung asmara yang meratap sepanjang malam. Ku ingin tidur dengan nyaman dan bermimpi dalam pelukan Dewi Bulan. Oh, Ibu, aku baru saja membaca syairmu. Syairmu indah sekali, Ayu. Ah, jangan, Bu. Jangan. Mengapa? Syairmu indah sekali. Mengapa kau robek-robek, Ayu? Uh, Ayu, Ayu tidak bersungguh-sungguh. Ayu hanya sekedar menulis. Kau mempunyai bakat besar menulis syair. Dan biasanya seorang penyair akan menuliskan apa saja yang dialaminya, dirasakannya, dan dipikirkannya. Seorang penyair tidak akan pernah menuliskan sesuatu yang kosong. Uh, Ayu tidak bersungguh-sungguh, Bu. Uh, Ayu hanya main-main saja. Ayu, syairmu itu tadi bicara tentang cinta. Kau dapat menggambarkannya dengan indah sekali. Iya, benci aku. Hmm. Mengapa ibu membacanya? Oh, Ayu jadi malu. <laughs> Kau tujukan pada siapa kalimat-kalimat syairmu itu, Ayu? Kau pasti menulisnya untuk seseorang, bukan? Ih, ngawur. Ibu ngawur. Ayu tidak bersungguh-sungguh kok. Ayu hanya sekedar menulis. Daripada Ayu tidak bisa tidur, lebih baik Ayu menulis syair. Ayu tidak menulis untuk siapa-siapa. Ayu hanya menulis untuk diri Ayu sendiri nah, kok. anakku, kau nampak semakin dewasa sekarang. Lihat wajahmu. Kau benar-benar sudah menjadi dewasa. Dan setiap gadis yang berangkat dewasa akan mengalami satu hal yang sama Barangkali sekarang ini kau sedang tertarik pada seorang laki-laki. Ih, ngaco. Ibu ngaco saja. Tertarik pada laki-laki. Eh, memalukan. Itu tidak akan terjadi pada Ayu. Tidak, Bu. Hah, jangan percaya pada kata-kata sair ini. Ayu tidak menulis yang sebenarnya kok. Yang sebenarnya bagaimana? Sudahlah, Bu. Jangan Ibu mengejar terus. Ah, Ayu jadi malu. Jangan membuat Ayu kesal, Bu. Sudahlah. Ayu, Ayu Wandira. Kalau saja kau mau berterus terang padaku, ibu bisa membantumu. Tidak ada salahnya kok tertarik pada seorang laki-laki. Itu sudah jamaknya, sudah lazimnya. Pada suatu saat nanti, kau pasti akan bertemu dengan pasangan hidupmu setiap orang akan bertemu dengan pasangan hidupnya masing-masing. Apa salahnya kau berterus terang pada ingin pergi mengunjungi orang sakit? Silahkan, Ayu tidak akan pergi jauh-jauh kok. Nah, Tuan Cakradara, lihatlah. Saya membawa sedikit makanan. Tuan membutuhkan makanan yang baik agar kekuatan Tuan segera pulih kembali. Terima kasih, Ayu. Kau sangat baik padaku. Aku tidak tahu bagaimana caranya membalas budi baikmu ini. Ah, Tuhan tidak perlu membalas apa-apa. Saya senang melakukannya. Ayo, makanlah Tuhan. Hmm, biarlah saya menyuapi uh, Tuhan. Jangan Ayu, aku bisa makan sendiri. Uh, uh, Tuhan, jangan banyak bergerak dulu. Sebaiknya Tuhan berbaring saja. Biarlah, saya yang akan menyuapi Tuhan. Aku bukan seorang bayi. Aku bisa makan sendiri. Ah, maaf, Tuan. Seseorang jika sedang sakit, kadangkala membutuhkan dilayani seperti bayi. Ah, itulah yang sering dilakukan ibuku. Ayolah, Tuan. Jangan malu-malu. Hmm, biarlah saya yang menyuapi Tuan. Tuan berbaring saja di situ. Uh, kalau begitu, baiklah. Terima kasih, Ayu. Nah, makanlah. Ayuan Dira segera menyuapi cakra darah yang terparing lemah, bersandar pada dinding goa. Sekali waktu mereka bertatapan pandang, dan Ayuan Dira merasakan dadanya menjadi gemuruh. Buru-buru gadis itu menundukkan wajahnya. Hmm, uh, di mana Tuan Kuda Merta? Dia pergi mencari kayu bakar ke tengah-tengah hutan sana. Mungkin sebentar lagi dia akan kembali. Ah. Uh. Sudah tiga kali saya mengganti obat boreh. Saya yakin luka di punggung Tuan Cakradara akan segera sembuh. Mudah-mudahan saja begitu. Hmm, kalau Tuan sudah sembuh nanti, apa rencana Tuan? Entahlah, Ayu. Kami sekarang ini menjadi dua orang pelarian. Apa yang bisa dikerjakan oleh dua orang pelarian selain bersembunyi? Barangkali kami harus tetap bersembunyi untuk sementara waktu lamanya sampai keadaan berubah menjadi aman. Apakah tuan ingin kembali ke kota Raja Majapahit? Mungkin suatu saat nanti kami akan ke kota Raja Majapahit. Tapi nanti, tidak sekarang. Uh, Tuhan pasti lebih senang tinggal di kota Raja Majapahit. Suasana kota pasti lain. Tidak seperti di desa Pasuruan satu ini. Sepi dan lengang. Seperti tidak pernah dijamah kemajuan. Ah, kota Raja Majapahit pastilah jauh lebih menyenangkan. Di sana pasti banyak orang-orang berpakaian bagus, rumah-rumah yang indah, dan ya tentu saja di sana banyak gadis-gadis cantik. Kau juga cantik, Ayu. Kau mempunyai kecantikan yang alami. Kau cantik bagaikan alam yang digelar dengan indahnya. Kecantikanmu seperti puncak-puncak gunung seperti buih di tengah samudra. Kecantikan alam yang susah dicarikan bandingannya, Ayu. di kota Raja Majapahit, aku tidak pernah bertemu dengan seorang gadis yang memiliki kecantikan alam seperti Ayu Wandira. Ah, Tuan bisa saja. Tuan pasti sedang menggoda saya. Ah, apalah artinya seorang gadis desa seperti saya ini? Aku bersungguh-sungguh, Ayu Aku tidak bermaksud menggodamu. Aku mengatakan yang sebenarnya. Kau mempunyai kecantikan yang alami. Rambutmu tergerai indah seperti hutan perawan. Senyummu seperti bunga-bunga melur yang sedang berkembang. Dan kau berjalan bagaikan seekor kijang di tengah rimba raya. Gerakanmu lincah penuh semangat kehidupan. Ah, sudahlah Tuan Cakradara. Hmm, ayolah, ini Tinggal beberapa suap lagi. Tuan makan cukup banyak. Aku ingin segera sembuh. Aku tidak ingin berbaring seperti ini dalam keadaan luka dan tidak berdaya. Oh, itu Tuan Kuda Merta sudah datang. Oh, ah, Kakang Cakradara, aku bertemu dengan seorang laki-laki di sana. Tidak jauh dari tempat ini. Apakah dia mengikutimu sampai kemari? Aku tidak tahu pasti, Kakang. Aku segera bersembunyi dan diam-diam lari kemari. Mungkin saja orang itu tahu tempat persembunyian kita ini. Setidak-tidaknya, dia telah mencurigai kehadiran kita, Kakang. Seorang laki-laki? Iya. Seperti apa dia? Apakah dia sudah cukup tua? Ah, dia sudah cukup tua. Dia berpakaian hitam, seperti seorang petani. Rambutnya sudah agak memutih. Oh. Nampaknya, dia penasaran karena aku dapat melarikan diri. Mudah-mudahan saja dia tidak menemukan tempat persembunyian kita ini. Oh, Bapak Rake Pamintihan. Tentu dia Bapak Rake Pamintihan. Ada apa Bapak Rake? Uh, saya bertemu dengan seorang laki-laki di tengah hutan pantai sana, Nyai. Dan sepertinya laki-laki itu mencurigakan sekali. Uh, tapi sayang, saya gagal mengikutinya. Dia berlari kencang dan bersembunyi di balik dinding-dinding karang. Hmm, seorang laki-laki? Iya, Nyai. Uh, waktu itu dia sedang mencari kayu bakar di tengah-tengah hutan. Uh, dia nampak terkejut begitu kepergok saya. Lalu buru-buru dia melarikan diri. Mungkin dia seorang penjahat yang bersembunyi di desa Pasuruhan satu ini. Ah, uh, kalau dia bukan penjahat, mengapa harus melarikan diri? Orang baik-baik akan berani untuk berterus terang dan berhadapan dengan masyarakat. Jelas dia itu orang jahat, Nyai. Siapa tahu dia salah satu dari buron pemerintah Majapahit yang dicari-cari. Buron pemerintah Majapahit? Iya, benar, Nyai. Ah, konon kabarnya, pemerintah Majapahit sedang mencari-cari dua orang pelarian. Mereka adalah dua orang satria, bekas siswa asrama pusat pendidikan calon tanda. Mereka dianggap mempunyai kesalahan yang berat terhadap raja dan harus ditangkap. Konon kabarnya, pemerintah Majapahit tidak akan membiarkan dua orang itu hidup dan membuat kerusuhan di tengah-tengah masyarakat. Hmm. Mungkin orang itulah yang ditemui Ayu. Beberapa hari ini, Ayu nampak gelisah. Mungkin laki-laki itulah yang membuat Ayu gelisah. Ah, Bapak Rake. Iya. Di mana kau sempat mengejar orang itu? Uh, di sana, Nyai. Di tepi pantai di tengah-tengah hutan yang lebat. Ah, sayang sekali. Aku gagal menangkapnya. Lalu, apalagi yang Bapak Rake Pamintihan sempat melihatnya? Uh, saya berusaha menemukan tempat persembunyiannya, Nyai. Pasti orang itu bersembunyi di balik dinding-dinding karang. Karena saya sempat melihat asap mengepul di balik dinding-dinding karang itu. Tapi jalannya susah untuk sampai ke sana, Nyai. Jalannya susah dan berbahaya. Ketika Maisin dan Rakeh Pamintihan sedang bercakap-cakap, pada saat itulah Ayu Wandira muncul dari ruangan pendopo. Mesin segera melampaikan tangannya. Bapak Rakeh Pemintihan bergegas pergi, sementara Mesin membawa Ayu Wandira ke ruangan biliknya. Duduklah, Ayu. Aku ingin bicara denganmu. Um, Ayu lelah, Bu. Ayu mengantuk sekali. Ayu mau tidur. Kau bisa tidur nanti setelah kita bicara. Mau bicara soal apa lagi, Bu? Sekarang kau harus berterus terang padaku, Ayu. Oh, Ayu tidak mengerti. Ayu harus berterus terang soal apa? Sepertinya Ayu tidak pernah menyembunyikan sesuatu di depan ibu. Jangan berdusta. Semua ini kulakukan demi keselamatanmu. Baru saja Bapak Rake Pamintihan melaporkan tentang seorang laki-laki yang bersembunyi di sana, di balik dinding-dinding karang. Mungkin kau pernah bertemu dengan laki-laki itu. Tidak. Ayu tidak bertemu dengan siapa-siapa. Dengar, Ayu. Jangan sembarangan bergaul dengan orang. Kau tidak tahu siapa orang itu. Kalau dia penjahat, kau bisa terlibat kejahatan yang telah dilakukan orang itu. Ayu tidak bergaul dengan siapa-siapa, Bu. Janganlah ibu menuduh sembarangan. Ayu tidak bertemu dengan siapapun juga. Ayu, kalau kau terus-menerus berdusta, hal itu akan mengecewakan hati ibumu. Aku bermaksud baik. Aku mengkhawatirkan keselamatanmu. Kau tidak boleh bergaul dengan sembarangan orang. Apalagi kau belum mengenal orang itu. Ah, sudahlah, Bu. Jangan ganggu Ayu. Ayu mau tidur. Benar. Kau telah bertemu dengan seorang laki-laki yang sekarang bersembunyi di sana, di tepi pantai di balik dinding-dinding karang itu? Tidak. Ayu tidak pernah bertemu dengan siapapun juga. Jawablah dengan jujur. Ayu sudah menjawab dengan jujur. Tidak, Ayu. Kau tidak bisa membodohi ibumu. Mulutmu bisa diajak berdusta, tapi matamu tidak. Apa sebenarnya yang ibu inginkan? Ayu sama sekali tidak mengerti. Aku hanya ingin minta kejujuranmu. Dengarlah, Ayu. Sekarang ini ada dua orang pelarian ada dua orang buronan pemerintah Majapahit. Dua orang itu berbahaya sekali. Mereka dianggap mempunyai kesalahan yang berat kepada raja. Mereka harus ditangkap. Dan tidak seorang pun warga desa diperbolehkan memberikan mereka tumpangan ataupun perlindungan. Kalau sampai ada yang berani melanggar, maka orang itu akan kena hukuman berat. Orang itu dianggap berkomplot dengan penjahat. Ah, biar saja, Bu. Itu urusan pemerintah Majapahit. Untuk apa kita ikut campur? Kalau kau bertemu dengan seseorang di tengah-tengah hutan sana, dan kau sempat bergaul dengan orang itu, kita semua akan mendapat kesusahan. Kita bisa dianggap memberikan perlindungan pada penjahat. Desa Pasuruan satu ini akan terlibat kejahatan. Ayu tidak pernah memberikan perlindungan pada siapapun juga, apalagi pada penjahat. Ibu tidak usah menuduh Ayu berbuat macam-macam. Ayu tahu apa yang terbaik yang harus Ayu lakukan. Ah, sudahlah, Bu. Ayu mau tidur. Akhirnya Maisin terpaksa mengalah dia segera menutup pintu ruangan bilik dan membiarkan Wandira terbaring sendirian di atas ranjang. Untuk sesaat lamanya, Wandira terbaring sambil pikirannya melayang ke arah Cakradara dan Kuda Merta. Oh, Tuan Cakradara, Tuan Kuda Merta, kesalahan apa sebenarnya yang telah mereka perbuat? Apa benar mereka telah berbuat dosa kepada raja, sehingga mereka dikejar-kejar sebagai buruan. Oh, aku sudah berusaha mengorek keterangan, tapi nampaknya mereka merahasiakan sesuatu kepadaku. Tapi aku tidak yakin bahwa Tuan Cakradara dan Tuan Kuda Merta bersalah. Aku tidak pernah menganggap mereka sebagai penjahat seperti anggapan banyak orang warga desa. Aku tidak yakin mereka melakukan kejahatan-kejahatan. Aku harus tetap melindungi mereka. Jangan sampai ibu tahu. Jangan sampai seorang pun tahu. Akhirnya Ayu Wandira terlelap di dalam tidurnya. Mendadak Ayu Wandira melihat pintu angan-angannya terbuka, bagaikan sebuah layar. Ayu Wandira melihat kegelapan terkuak perlahan-lahan, dan dia pun segera berhadapan dengan dunia mimpi. Dalam mimpinya, Ayu Wandira bertemu dengan Cakradara. Mereka bercakap-cakap di tepi pantai yang indah mempesona. Hmm, Alangkah indahnya pantai Pasuruan satu. Bagaimana menurut pendapat Tuan Cakradara? Pantai ini memang indah sekali, Ayu. Tapi pantai ini akan jauh lebih indah jika ada seorang gadis bernama Ayu Wandira duduk di atas batu karang seperti ini. Tuan bersungguh-sungguh. Saya tahu, Tuan hanyalah menggoda saya. Seorang pujangga terkenal pernah berkata di dalam syair-syairnya, Pujangga itu menulis bahwa keindahan alam akan menjadi lebih sempurna dengan kehadiran seorang wanita. Tuan Cakradara senang membaca syair? Iya, aku senang membaca syair. Dan sekali-sekali aku juga menulis syair. Tuan pernah menulis apa di dalam syair-syair Tuan? Angin laut menerbangkan buih-buih ke pantai. Burung camar bersuitan di atas gelombang. Kau dapat meneruskannya, Ayu. Ah, akan saya coba, Tuan Cakradara. Burung camar bersuitan di atas gelombang. Matahari tertawa di balik dinding-dinding karang. Kuhirup cahaya surya sedalam-dalamnya. Kutiupkan napas harum kerambutmu. Jangan palingkan wajahmu, wahai Dinda. Dengarkan detak jantungku merdu. Ku dengar detak jantungmu merdu. Aku berlari di atas pasir yang putih sendu. Jangan biarkan aku sendiri, wahai Tuan. Kudekap kau bagaikan patung pualam. Ku tatap wajahmu yang tampan mempesona Aku sulam sendiri benang-benang cinta. Kau tersenyum ke arah cakrawala. Hatiku meratap sambil menembang kidung asmara. Oh, Tuan Cakradara, lihatlah, ada prajurit-prajurit datang kemari. Akhirnya kau kutangkap juga. Cambuk dia. Cambuk punggungnya. Penjahat negara harus dihukum berat. Iya. iya. Jangan. Ah. Jangan sakiti dia. Ah, minggir kau. Orang ini telah berbuat jahat. Dia harus dihukum berat. Ayo, terus. Cambuk. Cambuk dia sampai mampus. Darah, jangan. jangan kau dia pergi. Dia tidak bisa. Tuan! Tuan Cakradara! Tuan Cakradara! Ayo, ayo. Oh, ibu. Kau baru saja bermimpi. Oh, iya, Bu. ayu bermimpi. Minumlah. Sepertinya kau bermimpi sesuatu yang kurang menyenangkan. Minumlah, supaya hatimu tenang kembali. Hmm. Terima kasih, Bu. Kau bermimpi tentang apa, Ayu? <laughs> Oh, oh tidak, Bu. Mm, Ayu sudah biasa bermimpi. Uh, Ayu sudah sering kali mengalaminya. Ayu, siapa itu Tuan Cakradara? Uh, apa, Bu? Baru saja kau mengigo. Kau menyebut-nyebut nama Cakradara, ya? Apakah laki-laki itu bernama Cakradara? Ah, maksudku, laki-laki yang kau temui di tepi pantai sana itu. Hmm, Ayu tidak mengerti apa yang ibu maksudkan. Ayu tidak tahu siapa itu Cakradara. Ayu tidak mengenalnya. Kau masih saja berdusta kepadaku. Uh, eh, sudahlah, Bu. Ayu tidak mau bicara soal ini. Hmm, Ayu mau tidur lagi. Tidur dan bermimpi lagi bersama laki-laki itu. Ibu, tinggalkan Ayu, Bu. Jangan ganggu Ayu. Ayu masih mengantuk. Dengar Ayu, kalau kau ingin menjadi anak yang baik, janganlah berdusta kepada ibumu sendiri. Kau pasti mempunyai persoalan dengan seseorang. Mungkin saja benar dugaan ibu. Kau bertemu dengan seorang laki-laki di tepi pantai. Dan, ya, mungkin saja dia bernama Cakadara. Ibu jangan mendesakku terus. Ibu jangan memojokkan aku terus. Kau takut berterus terang? Jangan begitu, anakku. Aku tidak bermaksud apa-apa. Aku justru ingin membantumu. Terima kasih, Bu. Tapi Ayu tidak membutuhkan bantuan Ibu. Kalau memang Ayu mempunyai persoalan pribadi, Ayu bisa menyelesaikannya sendiri. Terima kasih atas tawaran Ibu. Kalau begitu, baiklah. Aku tidak akan memaksamu. Selamat malam, Ayu. Selamat malam, Bu. Sepertinya dia semakin mencurigaiku. Aku harus lebih berhati-hati sekarang. Oh, Tuan Cakradara. Baru saja aku bermimpi bertemu dengan Tuan Cakradara. Oh, mengapa aku sampai memimpikan laki-laki itu? Hmm, terus terang, mimpi itu terasa nikmat sekali. Tapi mendadak kenikmatan itu buyar. Prajurit-prajurit datang mau menangkap Tuan Cakradara. Oh, aku harus melindungi mereka. Aku harus lebih berhati-hati. Jangan sampai mereka tertangkap dan diseret ke kota Raja Majapahit. Mesin semakin mencurigai tingkah laku putrinya. Malam hari berikut, Jin kembali mendapatkan ruangan bilik Ayu Wandira kosong. Setelah mencari ke sana kemari tidak menemukannya, akhirnya Mesin memutuskan mencari Ayu Wandira di tepi pantai, di balik dinding-dinding karang, seperti yang sudah diceritakan Rakeh Pamintihan. Hmm. Tempat ini menyeramkan sekali. Sudah bertahun-tahun aku tinggal di Pasuruhan satu. Tapi belum pernah sekalipun aku menginjakkan kaki ke tempat ini. Tapi tempat ini sangat aman untuk persembunyian para penjahat. Hmm, aku yakin Ayu telah merahasiakan sesuatu di depanku. Mengapa anak itu tidak mau berterus terang? Mungkinkah dia benar-benar telah bertemu dengan seseorang? Dan orang itu adalah salah satu di antara pelarian. Hatiku tidak enak. Aku takut Ayu mengalami sesuatu yang buruk. Aku takut bocah itu hanyut perasaannya. Dan akhirnya terjebur di lubang yang berbahaya. Oh, Ayu. Ayu Wandira anak. Kalau saja kau mau berterus terang, kau tidak akan menghadapi kesulitan sendirian. Ibu akan bersamamu, nak. Ibu tidak akan melepaskanmu sendirian. Baru saja Mesin akan beranjak pergi ketika mendadak matanya menangkap sebuah bayangan bergerak di sela-sela pohon liar. Mesin segera mengejar bayangan itu. Ah! Tunggu, saudara. Aku tidak bermaksud buruk. Aku hanya ingin tahu apa yang kau lakukan di tempat ini. Aku tidak mempunyai urusan denganmu. Kau pasti bukan warga desa Pasuruhan satu. Kau tidak perlu tahu siapa aku. Aku harus pergi. Tunggu. Aku hanya ingin mendengar jawabmu. Jawaban yang jujur. Katakan siapa kau ini dan apa yang kau lakukan di tempat ini. Kalau kau mau berterus terang, semua akan berjalan dengan baik. Aku datang kemari hanya untuk mencari anakku. Kau mengenalnya? Tidak. Aku tidak tahu siapa itu anakmu. Aku tidak mengenalnya. Jangan pergi dulu. Marilah kita bicara sebentar. Aku sangat membutuhkan keteranganmu. Beberapa hari terakhir ini, anakku sering pergi malam-malam hari. Dia memperlihatkan tingkah laku yang aneh. Tapi dia tidak mau berterus terang padaku. Pasti ada orang yang telah dijumpainya di suatu tempat. Barangkali orang itu adalah kau. Atau barangkali orang lain. Tapi aku sangat membutuhkan keteranganmu. Maaf. Tunggu dulu. Jangan pergi. Tuan Cakradara nampaknya sudah sehat kembali. Luka-luka Tuan sudah kering. Semua ini karena pertolonganmu, Ayu. Kalau luka-luka Tuan sudah benar-benar sembuh, apakah Tuan akan segera pergi meninggalkan tempat ini? Aku tidak tahu pasti, Ayu. Aku belum merencanakan sesuatu. Oh, kalau Tuan pergi, betapa sunyinya tempat ini. Aku pasti tidak akan pernah datang kemari lagi. Kau tahu, Ayu. Aku seorang pelarian. Aku tidak bisa tinggal di suatu tempat karena aku harus terus melarikan diri dan bersembunyi. Kalau prajurit-prajurit Majapahit menangkapku, riwayatku akan segera tamat. Aku pasti dijatuhi hukuman berat. Sampai sekarang, Tuan belum menceritakan mengapa Tuan bisa sampai menjadi seorang pelarian. Suatu saat nanti, aku akan bercerita padamu, Ayu. Suatu saat nanti, bukan sekarang. Oh, kakang, Kakang Cakradara. Uh, eh, ada apa di kuda merta? Mengapa kau berlari-lari? Aku bertemu dengan seorang kakang. Maksudmu laki-laki yang kemarin kau temui di tengah hutan? Uh, uh, bukan kakang, tidak. Dia seorang wanita. Seorang wanita? Iya. Jangan-jangan dia ibuku. Eh, mungkin juga. Mungkin dia ibumu Ayu. Dia mengatakan bahwa dia sedang mencari-cari anak gadisnya. Oh. Mungkin dia ibumu. Aku berusaha menghindarkan diri. Tetapi nampaknya dia mengikuti aku terus. Tenanglah adikku Damerta. Iya, belum tentu dia mengikutimu sampai kemari. Oh, lihat. Lihat Kakang Cakradara. Dia kemari. Orang itu kemari. cakra darah. Ada apa di kuda merta? Mengapa kau berlari-lari? Ada seorang wanita mengikuti langkah-langkahku, Kakang. Aku sudah berusaha menghindarinya, tapi dia terus membuntutiku. Oh, lihat, Kakang. Dia kemari. Wanita itu kemari. Dia telah menemukan tempat persembunyian kita, Kakang. Kuda Merta menunjuk ke arah dinding karang yang menjulang tinggi. Ayu Wandira terkejut, demikian pula Cakra Cakradara. Dari sela-sela dinding karang, muncullah sosok tubuh seorang wanita. Dan wanita itu berjalan perlahan-lahan menghampiri mereka bertiga. Ayu Wandira berdiri merapat ke dinding mulut goa, begitu tahu siapa yang datang. Hmm, benar dugaanku bukan? Sekarang apa yang akan kau katakan kepada ibumu, Ayu? Oh, mereka bukan orang-orang jahat, Bu. Mereka bukan penjahat. Bagaimana kau bisa memastikan bahwa mereka bukan penjahat? Kalau mereka bukan penjahat, mereka tidak akan bersembunyi di tempat seperti ini. Hanya seorang penjahat yang tidak berani berterus terang. Oh, Ibu, Ayu mohon ibu mau percaya kata-kata Ayu. Mereka bukan penjahat. Ayu sudah kenal mereka dengan baik. Bagus. Bagus sekali kelakuanmu. Selama ini kau telah membohongi aku. Selama ini kau telah berdusta di depan ibumu. Dan sekarang kau tertangkap basah. Tapi kau masih juga mau membela diri. Dan kau mau membela orang-orang ini. Orang-orang yang belum kau kenal. Hayo pulang. Tak ada yang bisa kau kerjakan di sini. Hayo pulang bersama ibu. Tidak, ibu. Ayu bisa pulang sendiri. Pulanglah, Ayu. Memang tidak seharusnya kau berada di tempat ini bersama kami, Ayu. Pulanglah. Jangan menyusahkan hati ibumu. Kalau kau tidak mau pulang, aku akan menyeretmu sampai ke rumah. Pulang. Tidak, Bu. Ah, pulang. Tidak. kematian Ayu Wandir. Sekarang dia harus menghadapi ibunya. Iya. Tapi bukan salah kita, Kakang Cakradara. Kita tidak pernah mengundang gadis itu kemari. Dia datang kemari atas kemauannya sendiri. Dia seorang gadis yang lugu. Dia masih polos. Kakang, sekarang sudah ada dua orang yang mengetahui tempat persembunyian kita. Kukira tempat ini mulai tidak aman, kakak. Sepertinya luka-lukaku sudah mulai sembuh, adik kuda merta. Kalau begitu, kita bisa mencari tempat persembunyian yang lain, kakang Cakradara. Kita bisa percaya Ayu Wandira. Tapi ibunya, kalau dia melaporkannya kepada kepala desa Pasuruan satu, dalam sekejap, orang-orang desa sudah akan datang dan mengepung tempat ini. Aku tidak mau ditangkap seperti penjahat, kakak. Kita harus segera pergi dari sini. Jin terus menggelandang putrinya meninggalkan pantai yang banyak terdapat dinding-dinding karang. Ayu Wandira menangis di sepanjang jalan. Mesin tidak peduli, dia terus menarik-narik tangan anak gadisnya sambil berjalan menyusuri hutan pantai. Lepaskan tangan Ayu, Bu. Tidak. Ayu bisa berjalan sendiri. Kok ini bodoh sekali, Ayu. Mengapa kau tidak mau mendengarkan kata-kata orang tua? Kau tidak tahu siapa mereka itu. Ayu pernah bertemu dengan mereka, Bu. Dulu, ketika Ayu sedang dalam perjalanan menuju Pasuruan Satu untuk mencari ibu. Ayu pernah bertemu mereka. Waktu itu, Ayu berjalan bersama Nenek Raga Runting. Kami sempat berkenalan dengan mereka, Bu. Ayu yakin mereka orang baik-baik, bukan penjahat. Dengar, Ayu. Sekarang ini, ada dua orang pelarian yang sedang dikejar-kejar pemerintah Majapahit. Dua orang itu dianggap mempunyai dosa berat kepada raja. Dua orang itu harus ditangkap kembali dan memperoleh ganjaran hukuman yang berat. Barang siapa berani melindungi dua orang pelarian itu, maka orang itu pun dianggap penjahat dan harus dihukum berat. Mereka memang dua orang pelarian, Bu. Tapi mereka bukan penjahat. Mereka adalah Tuan Cakradara dan Tuan Kuda Merta. Dia berkata begitu padamu. Bagaimana mungkin dua orang pelarian bukan penjahat? Mereka hanya dianggap bersalah kepada raja, tapi belum tentu mereka benar-benar bersalah. Sekalipun mereka tidak bersalah, untuk apa kau membelanya? Untuk apa kau bergaul rapat dengan mereka? Tidak ada faidahnya. Kau ini bodoh. Kau belum banyak pengalaman. Kalau kau bertindak semau-maumu sendiri, kau bisa menyusahkan banyak orang. Kau bisa menyeret desa Pasuruhan satu ke tempat bencana. Kau bisa melibatkan ibumu, Bapak Wali Kadep, Bapak Rakeh Pamintihan, dan semua orang desa Pasuruan satu. Saya tidak bermaksud apa-apa. Saya hanya ingin menolong mereka. Untuk apa kau menolong mereka? Ibu adalah seorang tabib. Tentunya ibu dapat menjawab sendiri pertanyaan itu. Mengapa saya menolong mereka? Mereka memang membutuhkan pertolongan. Tuan Cakradara terluka di bagian punggungnya dan Ayu sudah memberinya ramuan daun-daunan sehingga luka itu sekarang menjadi kering. Aku memang seorang tabib, tapi sampai sekarang aku belum pernah berhubungan dengan penjahat. Apalagi penjahat negara. Penjahat, penjahat, penjahat. Mereka bukan penjahat, Bu. Mereka orang baik-baik. Oh, mengapa Ibu masih juga belum percaya? Hmm, aku tahu. Aku tahu, Ayu. Kau pasti tertarik salah seorang di antara mereka, bukan? Siapa di antara mereka yang berkenan di hatimu? Cakadara? Ataukah kuda merta? Ah, sudah, Bu. Sudah. Jangan bicara soal ini lagi. Ayo, kita pulang sekarang. Ayo! Ayo! Ayu Wandira tidak mendengarkan teriakan-teriakan ibunya. Gadis itu bergegas pergi. Dia melangkah dengan cepat di sela-sela pohon liar. Meisin terpaksa membuntutinya dari jarak yang agak jauh. Begitu sampai di pondok, Ayu Wandira langsung masuk ke ruangan biliknya dan menjatuhkan tubuhnya di atas pembaringan. Apa yang telah kulakukan ini? Benarkah aku tertarik pada Tuhan Cakradara? Benarkah aku jatuh cinta? Oh, entahlah. Aku tidak tahu apa yang kualami sekarang ini. Aku tidak pernah mengalami sebelumnya. Tapi Hatiku senantiasa berdebar setiap kali bertatapan pandang dengan Tuhan Cakradara. Oh, kasihan mereka. Mereka bukan orang-orang jahat. Tapi mengapa mereka harus menjadi pelarian? Oh, mereka pasti hanya difitnah. Mereka telah difitnah oleh pemerintah Majapahit. Ayo, buka pintunya. Buka pintunya, ayu ayu ayu Cepat buka pintunya. Aku tahu kau belum tidur. Marilah kita bicara lagi secara baik. ayu Dengarlah kata-kata ibumu. Jangan kau temui lagi mereka. Jangan bermain-main dengan api. Nanti kau hangus terbakar. Kau dengar kata-kata ibumu, Ayu? Dengar Ayu, mulai sekarang kau tidak boleh keluar dari rumah. Kau tidak boleh pergi kemana-mana. Kau tidak boleh berhubungan lagi dengan dua orang itu. Mudah-mudahan saja mereka segera ditangkap pemerintah Majapahit. Keesokan harinya, Maisin pergi ke Surabaya untuk menjalankan tugasnya sebagai seorang tabib. Dia kembali ke Pasuruhan satu ketika malam tiba. Baru saja dia turun dari keretanya dan Rakeh Pamintihan sudah tergopoh-gopoh menghampirinya. Wah, celaka, Nyai. Ayu pergi lagi. Bukankah saya sudah menyuruh Bapak Rakeh untuk menjaganya? Oh, maafkan saya, Nyai. Saya lengah. Ayu pergi menjebol jendela ruangan biliknya. Kurang ajar anak itu. Baiklah, kau tunggu rumah Bapak Rakeh. Biar aku yang menyeretnya pulang. Hmm, ayu, ayu. Anak itu benar-benar keras kepala. Ah. Untung aku dapat mencuri kesempatan. Bapak Rake pamintihan lengah dan aku berhasil kabur. Oh, aku harus segera memberitahu Tuan Cakradara dan Tuan Kuda Merta. Aku tidak ingin mereka ditangkap seperti penjahat. Oh, Ibu pasti sudah memberitahu Bapak Rake pamintihan, dan Bapak Rake pasti sudah menceritakannya kepada orang-orang desa. Oh, aku harus segera memberitahu Tuan Cakradara dan Tuan Kuda Merta. Mereka harus segera menyingkir dari tempat itu lari kecil menyusuri hutan pantai. Dia terus berlari ke arah dinding-dinding karang yang menjulang tinggi. Sebentar kemudian, dia sudah sampai di tempat yang dituju. Tuan, Tuan Cakradara, Tuan Kuda Merta, di mana mereka? Tidak ada siapa-siapa lagi di tempat ini. Kemana mereka pergi? Tuan Cakradara, Tuan Kuda Merta, di mana kalian? Oh, rupanya mereka telah pergi. Kemana aku harus mencarinya? Mengapa mereka buru-buru pergi dan tidak menungguku? Oh, aku harus mencari mereka. Aku harus dapat menemukan mereka kembali. Aku akan mencarinya sampai ketemu. Mungkin mereka belum pergi terlalu jauh. Aku akan mencarinya di sepanjang pantai ini. Thank you. Indira melompat meninggalkan mulut gua karang, dan dia berjalan menyisir dinding-dinding karang ke arah timur. Bulan tua mengapung di atas langit, ombak bergulung-gulung di tengah samudra, dan pecah berantakan menjadi buih, mencilat pasir putih. Ayuan Dira terus merangkak dinding-dinding tebing. Kira-kira sepuluh pal jauhnya, Ayuan Dira berhenti. Dia melihat ada empat orang sedang bertarung dengan sengit. Ayuman tidak mengintip dari balik dinding karang. Itulah mereka. Rupanya Tuan Cipadara dan Tuan Kuda Merta mendapat kesulitan. Mereka bertarung dengan dua orang laki-laki. Kalau begitu, aku harus membantu mereka. Akan usir dua orang laki-laki jahat itu. Tuan Cakradara, jangan khawatir. Kenapa oh. Ayo, mengapa kau menyusul kami? Tuan Cakradara, iya. iya. sudahlah, oh, iya. jangan banyak bertanya. Lebih baik segera kita singkirkan orang-orang ini. Eh, kau, jangan ikut campur. Ah. Cepat tinggalkan tempat ini. Dengar, dengar manis. Kalau kau tidak segera pergi, kau pun akan kami ringkus bersama dua orang pelarian itu. Dan kalian bertiga akan kuseret keluar dari tempat ini. Dan kubawa ke rumah kepala desa. Tahu? Kalian ini siapa? Sombong sekali. Kalian tidak berhak menangkap mereka. Jelas. Mereka dua orang pelarian yang dicari-cari pemerintah Majapahit. Sudah jelas itu. Untung sekali. Kami dapat melacak persembunyian mereka. Kami akan mendapat upah yang cukup besar jika kami dapat menangkap mereka. Oh, jadi kalian mengharapkan upah yang tinggi? Iya. Kalau begitu terimalah. Ini upah untuk kalian. Iya. Oh, ayo. Iya. Ayo. Sementara itu, Mesin juga sudah sampai di mulut gua karang, tapi dia tidak menemukan siapa-siapa. Tempat itu sunyi, bagaikan tak pernah dijamah manusia. Mereka pasti sudah pergi. Mereka takut aku melaporkan pada kepala desa. Dan mereka sekarang sudah pergi. Tapi di mana Ayu? Apakah anak itu terus mengikuti mereka? Oh, Ayu Wandira, kasihan anakku. Barangkali dia memang benar-benar tertarik pada salah seorang di antara mereka. Kasihan sekali. Dia belum tahu bahaya. Dia belum bisa memilih jalan hidupnya. Oh, Ayu. Mengapa kau tidak mau mendengarkan kata-kata ibumu? Hmm, ada selembar ronta terselip di sela-sela batu. Tiba-tiba Mesin melihat selembar rontal terselip di sela-sela batu pipi. Tangannya bergerak melolos rontal. Kemudian dia berusaha membaca aksara-aksara di atas rontal dalam temaram cahaya bulan. Ayu, kalau kau pergi ke tempat ini lagi, kau tidak akan dapat menemukan kami. Kami pun sudah pergi. Kami hanyalah dua orang pelarian Sekalipun kami merasa tidak bersalah apa-apa, kami tetap menjadi dua orang pelarian. Dan kami harus bertahan untuk hidup. Apapun caranya, betapapun pahitnya, kami harus tetap hidup. Kami tidak ingin ditangkap sebagai penjahat. Karena kami memang bukan penjahat. Selamat tinggal Ayu. Terima kasih atas segala pertolonganmu. Kau seorang gadis yang baik. Mudah-mudahan suatu saat nanti kau dapat memperoleh hidup bahagia. Selamat tinggal. Cakradara. Hmm. Jadi benar. Salah seorang di antara mereka bernama Cakradara. Mungkin Ayu tertarik pada Cakradara. Ya, Aku pernah mendengar dia mengigo nama Cakradara dalam mimpinya. Hmm, Ayu, seharusnya kau berhati-hati. Jangan mudah tertarik pada sembarang laki-laki. Kau belum tahu siapa itu Cakradara. Kalau kau tertarik pada seseorang, kau harus menyelidiki benar siapa orang itu. Bagaimana kepribadiannya? Bagaimana wataknya? Dan apakah dia juga merasa tertarik kepadamu? Ayo, bocah itu pasti mencari mereka. Oh, anakku dalam bahaya. Aiwandira sedang menghadapi kesulitan besar. Aku harus membantunya. Oh, tapi, bagaimana aku harus mencari? Ke arah mana mereka pergi? Aku tidak mungkin meneliti semua dinding-dinding karang ini. Oh, baiklah. Aku akan minta bantuan hati nuraniku. Aku harus dapat menemukan Ayu. Meisin segera duduk bersila di atas sepongkah batu karang. Matanya terpejam dan pikirannya mulai dikosongkan. Kosong dan bersih. Selanjutnya Meisin merasa mendapat tuntunan hati nuraninya sendiri. Dia bangkit perlahan-lahan, kemudian berjalan ke arah timur, merangkak di atas dinding-dinding karang. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apakah akhirnya Mesin akan dapat menemukan Wandira, putri tunggalnya? Dan apakah yang akan terjadi dengan Wandira? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.